siapa mereka siapa dia yatim maka dia itu adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim tidak mau mengopeni oh, mengopeni anak yatim wong no lingkungannya ono anak yatim lo, nggak ada kepedulian sama sekali padahal duitnya oke dijalui bantuan yang boten maringi ono pengumuman santunan orang teke malah dombi kayak ya يحض ala طعام miskin. Orang gumrigah ini maringi dahar wong-wong miskin ming ke wetenge dewi, tidak mempunyai kepedulian sosial Mulai Melayu dibuktek Bu, dibuktekke ke panjenengan itu peduli kali anak yatim. Mang pikir umpama bocah yatim kae anake sampean ngono piye woi bayangke bocah-bocah yatim kaya anak anake sampean sampean tinggal mati karo e, terus nasibe anakmu piye gak dapat belayan kasih sayang seorang ibu gak dapat elus-elusan dan tanggung jawab serta perhatian seorang bapak jajal lu pikir umpama kok kuwi anakmu ngono piye Nah iya, sampean kok ora welas sing kebiangan tenan. Monggo panitia nang keliling timbangane aku ora tidak tetel. Ya. Ayo selamat iya iya, Tapi saiki iya. Saiki santunan yatim sampun. omah nyumbak 2000 gue Yang penting ikhlas. Padahal sedekah itu yang penting kok orang kok ikhlas. yang penting nake, Najan ora ikhlas. Wilwe hapi timbangannya ikhlas tapi ming Ini kita sebar tak sebarno sak aku ditukar nih kalau kiai-kiai tak terima aku dua prinsip sedakowi yang penting nakem senajan ora ikhlas timbangannya ikhlas mau sidik eh aku nek ditakoni apa ini ikhlas tapi sidik Orang akeh orang ikhlas tak jawab apa akeh aja ora ikhlas soalnya orang ikhlas nek ketoke akeh suwe-suwe kowe ikhlas ikhlas dhewe ora ikhlas piye wis kadung metu akeh tiwas gerundel tiwas ora ikhlas duwite ya wis kadung metu lha nek sing penting ikhlas najan sithik sampe tuwek sedapamu yo ya sithik ngono kuwi wong kowe ora tau ikhlas aku wis ngono wae ora butuh semua ya, butuh oke Lah nek ketoke ya, oke najan kawitane ora ikhlas terus suwe-suwe ra metu ikhlas. Lah nek meng sing penting ikhlas tapi sithik, sampai tua ya sithik terus ngono kuwi sedakoe. Halo. satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai khutbah dan mengimami sholat id sholat hari raya selesai berkhutbah dan jadi imam sholat id dalam perjalanan pulang dari masjid di tengah jalan Rasulullah mendapati sekelompok anak-anak kecil yang sedang bermain-main dengan riang gembira wajahnya berseri-seri pakaiannya bagus-bagus kan waktu itu pas hari raya ada sekelompok anak-anak kecil yang bermain-main dengan riang gembira wajahnya berseri-seri pakaiannya bagus-bagus baunya harum-harum sambil bawa jajan kesukaan mereka tertawa lepas tampak betul kalau mereka adalah anak-anak yang sangat berbahagia kehidupannya tapi di sudut agak jauh dari sekelompok anak-anak yang sedang bermain dan bergembira tadi ada seorang anak laki-laki yang duduk menyendiri dia termenung wajahnya tertunduk nampak betul kalau dia sangat bersedih sambil menundukkan wajah matanya berkaca-kaca dia menangis dan air matanya beruraian air matanya berderai padahal tidak jauh dari tempatnya duduk itu anak-anak sebayanya pada bermain-main dengan riang gembira melihat seorang anak yang menyendiri duduk sambil menangis sesenggukan Rasulullah mendekati si anak yang lagi menangis tadi ditanya sama Rasulullah nah kenapa kamu gak ikut teman-temanmu main-main di sana? Mereka tertawa lepas bergembira. Kenapa kamu menyendiri di sini dan kenapa kamu menangis? Anak kecil ini menjawab, betapa aku tidak menangis. Mereka enak, bisa bersenang-senang pakaiannya baru, baunya harum, punya jajan karena mereka masih punya orang tua, mereka masih punya ayah dan ibu. Di hari raya ini pakaian mereka bagus-bagus, pakaiannya baru, baunya harum, dikasih duit, punya jajan yang enak. Sedangkan aku nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Memang anak itu pakaiannya lusuh, dia merunduk sambil menangis. Rasulullah bertanya, memang orang tuamu kemana? Ibuku sudah meninggal. Dua tahun berikutnya bapakku juga meninggal. Aku sudah gak punya ibu, gak punya bapak, gak punya saudara. Maka aku hidup sebatang kara. Rasulullah kemudian menyadari bahwa ini adalah anak yatim. Rasulullah kemudian duduk sama rendah dengan anak yatim tadi bayangkan makhluk termulia manusia yang pangkatnya paling tinggi derajatnya paling mulia duduk bersama dengan anak yatim yang pakaiannya lusuh Rasulullah sambil duduk mengatakan anak yatim ini dipeluk dan diciumi keningnya nah maukah kamu menganggap aku sebagai bapakmu Fatimah sebagai saudarimu dan Aisyah menjadi ibumu. Aku Muhammad Rasulullah. Nah, anak ini mengangguk, kemudian digendong oleh Rasulullah, dibawa pulang oleh Rasulullah, dimandikan, dikasih baju baru, dikasih parfum, dikasih duit, dikasih jajan. Nah, kamu sekarang anakku, Aisyah ibumu, Fatimah saudaramu, silakan sekarang kamu ikut main-main sama temanmu. Kemudian anak ini gabung ikut main sama anak-anak yang lain. Mereka heran, Loh ini anak tadi yang duduk merenung dengan pakaian kotor, dengan pakaian kusut, sekarang pakaiannya lebih bagus daripada pakaian kita. Harum lebih harum daripada keharuman kita. Dia punya jajan sekarang ganteng, wajahnya cerah, tersenyum bahagia. Ditanya sama teman-temannya yang lain, kamu kok bisa kayak begini dapat baju dari mana kamu dapat duit dari mana jajan dari mana anak ini kemudian cerita aku tadi dijumpai sama Rasulullah terus aku dibawa pulang ke rumahnya dimandikan dikasih baju baru dikasih duit dikasih jajan bahkan aku sekarang menjadi anaknya Rasulullah dan ibu Aisyah Fatimah adalah saudaraku anak-anak yang lain iri Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya anak ini dijadikan anak oleh Rasulullah, menjadi saudaranya Fatimah. Sekarang bajunya bagus, dia bersenang-senang. Sampai anak-anak yang lain itu iri dan mereka bilang, kenapa bukan bapakku saja yang mati? Nyapa ya kok pakmu sing mati kok gak pakku ae sing mati. Kapan yo pakku mati? Ben aku di pe anak karo Rasulullah. Lho, Kanjeng Nabi niku lek kali anak yatim lho koyo ngoten. Halo.